Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi Was Sunnah Pada pertemuan yang terakhir Kita masih dalam pembahasan Mubtilatus Salah Pembatal-pembatal salat Sampai pada poin yang keempat Mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad baina yaday al-musalli. Di antara pembatal sholat yaitu lewatnya seorang wanita yang sudah dewasa atau keledai atau lewatnya anjing hitam di depan orang yang sedang sholat. Lewatnya tiga makhluk ini ya, di depan orang yang sedang sholat akan membatalkan sholatnya. Ya. Jika lewatnya itu adalah di antara dia dengan sutrohnya. Ya. Adapun jika lewatnya di belakang sutroh maka layadur tidak berpengaruh ya. Tidak membatalkan sholat siapapun yang lewat jika di belakang sutroh. Tapi kalau lewatnya antara dia dengan sutrohnya, maka membatalkan sholat orang tersebut. Dan juga lewatnya tiga makhluk ini akan membatalkan sholat orang yang tidak pakai sutroh. Iya. Orang yang tidak pakai sutroh Jika salah satu dari tiga makhluk ini lewat di depannya Maka batulat solatuh solatnya batal iya. Adapun ketika memakai sutroh maka ia membatalkan hanya jika dia lewat e, di tengah antara dia dengan sutrohnya. Nah. Adapun jika tidak memakai sutroh orang yang sholat tersebut, maka jika ada salah satu dari makhluk tersebut lewat di hadapannya, maka batal sholatnya. Nah. Taib. <clears throat> Kemudian Apakah ini khusus untuk laki-laki atau juga untuk wanita? Yaitu jika wanita sholat kemudian lewat wanita di depannya, sesama wanita. Apakah sholat batalnya? Adapun sesama wanita, nah, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Jika seorang wanita Sholat kemudian lewat wanita yang lain di hadapannya Maka tidak membatalkan sholat Menurut pendapat yang kuat Artinya di sana ada khilaf ya. Sebagian para ulama Tidak membedakan Antara yang sholat itu laki-laki atau perempuan Jika salah satu makhluk jika eh, perempuan lewat di hadapannya, perempuan yang dewasa, maka batal sholatnya sama saja yang sholat itu laki atau perempuan. Taib dan sebagian para ulama yang lain berpendapat jika yang sholat adalah perempuan maka tidak batal sholatnya. Perempuan yang lewat di hadapan perempuan yang sedang sholat ya, tidak membatalkan sholatnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala <clears throat> dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqta'u sholata idza lam yakun baina yaday ar-rajul mislu muakhiratir rahli al-mar'atu wal himar wal kalbu akan memutus salat apabila di hadapan seorang pria yang sedang sholat tidak ada sutroh yang seperti pelana. Iya. Pelana yang dipasang di unta. Iya. Akan membatalkan sholat, yaitu wanita yang lewat di hadapannya, walhimar dan keledai yang yang lewat di hadapannya, dan kalb anjing hitam yang lewat di hadapannya, apabila di hadapan orang, di hadapan arrojul, rajul ar-rajul itu adalah laki-laki. Di hadapan seorang laki-laki tidak ada sutroh yang seperti pelana unta. Nah. Asyahid yang menjadi syahid adalah di sini eh, sabda beliau baina yaday arrojul" Disebutkan apa? Apabila tidak ada di hadapan lelaki. Nah Artinya akan memutus sholatnya seorang lelaki. Apabila di hadapannya tidak ada sutroh. Jika perempuan lewat atau keledai ataupun anjing hitam. Nah, saya <clears throat> di sini disebutkan dengan lewat ar-rojul laki-laki. Nah. Kemudian dalil yang lain. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya <clears throat> Sholatnya wanita tidak batal dengan lewatnya wanita yang lain di hadapannya. Dalil yang lain adalah hadis tentang soft para wanita. Rasulullah SAW bersabda tentang soft para wanita. Ya. Anna khaira sufufihinna akhiruha bahwasannya soft wanita yang paling baik adalah yang paling terakhir. Beda dengan laki-laki. Ya. Laki-laki khairu sufufihim awwaluha. Ya. Adapun laki-laki soft yang paling utama bagi mereka adalah soft pertama. Nah. Kemudian sof yang berikutnya, kemudian berikutnya dan berikutnya. Adapun wanita maka sof yang paling utama adalah yang paling terakhir, yang paling jauh dari pandangan lelaki. Ya. Maka ketika sebaik-baik soft wanita atau soft wanita yang paling utama itu di belakang, ya, maka dengan demikian para wanita akan e, berlomba-lomba untuk menempati sof yang terbaik tersebut, yaitu yang paling belakang. Nah, dan ini menunjukkan bahwasannya lewatnya perempuan ya, tidak membatalkan sholat perempuan yang lain. Karena otomatis kalau dia duduk di belakang, ya, maka dia naam Eh, tidak mendapatkan sutroh ya. dan wanita yang terlambat dia akan maju ke depan ya. dan demikian seterusnya nah dari eh, perkara yang menunjukkan bahwasannya wanita tidak memutus sholat wanita yang lain alal qaulur rajih menurut pendapat yang rajih. Wal masalah khilafiyah. Ya, masalahnya masalah khilafiyah perselisihan padanya para ulama. Nah, <clears throat> dan berdasarkan hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya eh, wanita tidak memutus sholat wanita yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian juga sebagai tambahan faidah <clears throat> dalam masalah lewat di depan orang yang sedang sholat ya. Apa hukum ya, lewat di depan orang yang sedang sholat? Ya apa hukumnya as yang benar dalam masalah ini adalah haramnya lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Yeah. dan para ulama terdahulu ya, menyebutkan dengan lafad karohah makruh ya. dan lafad karohah lafad makruh ya, Inda al-mutaqaddimin menurut para ulama terdahulu maknanya adalah at-tahrim haram. Jadi ketika menyebutkan lafat makruh ya, Naam dan yang menyebutkan adalah ulama terdahulu ya. Minal mutaqaddimin maka maknanya adalah tahrim, haram. Ya. Taib. <clears throat> Hadha huwa sawab tahrim al-murur baina yaday al-musalli. Haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Kalau haram berarti apa? Kalau dia lewat dengan sengaja berdosa. Kalau dia sengaja lewat di depan orang yang sedang sholat, maka dia berdosa. Yaitu haramnya lewat antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Nah, haramnya lewat antara orang yang sholat dengan sutrohnya lewat di tengahnya ini hukumnya haram adapun lewat di belakang sutrohnya maka ya, la syai tidak mengapa ya, boleh dan tidak mempengaruhi dan tidak bermudarat kepada sholatnya Demikian pula <clears throat> haram di sini adalah haramnya lewat di depan orang yang sholat dan tidak memakai sutroh. Jadi haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat sama saja antara dia dengan sutrohnya atau lewat di hadapan orang yang tidak pakai sutroh. Ya. Nah, li'umumil adillah karena keumuman dalil karena keumuman keumuman dalil. Maka juga hati-hati ya ketika ada orang sholat tidak pakai sutroh. Nah, agar kita berhati-hati untuk tidak lewat di hadapannya. Apa dalilnya? <clears throat> dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abul Juhaim radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi Kata Rasulullah sallallahu apabila orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat dia tahu akibatnya tahu akibat lewat di depan orang yang sholat ya, maka dia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat nah yahtamal arba'in di sini dimungkinkan arba'in di sini 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ya. Ya, beliau menyebutkan dengan umum arba'in selama 40. Artinya di sini ada ancaman ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya jika orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu akibat lewat di depan orang yang sedang sholat, maka dia akan berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya. Berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat Hadis ini menunjukkan haramnya al-murur baina yadayil musalli lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya dari mazhab Hanabilah. Demikian pula dipilih oleh Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'iyah. Ya. Naam Ibnu Rajab dan yang lainnya. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala Wa hadis dalilun ala tahrimil murur baina yadayil musalli sawa'un akana yusalli la sutra am lam yakun. Dalam hadis di atas terdapat dalil haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat sama saja. Yang sholat itu menghadap ke arah sutroh ya, atau tidak pakai sutroh. Jadi kalau lewat di depan orang yang sedang sholat antara dia dengan sutrohnya ini yang haram. Kalau di belakang sutroh maka tidak mengapa. Kemudian bagaimana dengan lewat di hadapan sof. ya. lewat di hadapan sof. Ya. adapun lewat di hadapan sof, fajais makanya seperti ini boleh ya. lewat di hadapan orang yang sedang sholat tetapi di hadapan sof makmum maka ini boleh tidak mengapa nah karena dalam sholat berjamaah yang wajib memakai sutroh adalah al-imam. Sutrotul imam, sutrotunil makmum. Sutrohnya imam itu sutroh untuk makmum juga. Nah, sehingga yang memakai sutroh dalam sholat berjamaah adalah cukup imam saja. Adapun makmum maka tidak perlu untuk memakai sutroh dan boleh lewat di hadapan makmum atau di hadapan sof. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata aqbaltu ala himari atan Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina famarartu baina yaday ba'dis saf. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku datang dengan membawa himar, ya, keledai atan yaitu keledai betina. Ya. Jadi beliau datang dengan keledai betina dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat berjamaah dengan para sahabatnya di Mina. Iya. Famarartu baina yaday ba'dis Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku lewat di hadapan sebagian sof. Lewat di depan sebagian sof. Taib hadis di atas menunjukkan bolehnya lewat di depan soft atau di depan makmum. Kemudian yang berikutnya apa hukum? Menahan atau menolak orang yang mau lewat di hadapannya ketika sholat. Tapi para ulama berselisih dalam masalah ini, ya. dan yang pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat yang menyatakan wajib, wajibnya menahan orang yang lewat di depannya ketika dia sholat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi" falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan Rasulullah Wasallam bersabda apabila salah seorang diantara kalian sholat menghadap ke arah sutroh ya, Ia membatasi antara dia dengan manusia Kemudian salah seorang dari mereka hendak lewat di hadapannya ya, falyadfa'hu maka hendaklah dia orang yang sholat tadi menahannya menolaknya atau menahannya jadi menahan melarang arti falyadfa'hu melarangnya menahannya fa'in aba kalau dia enggan untuk dilarang ditahan falyuqatilhu nah. maka tahanlah dengan keras. Ya. Makna falyuqatilhu al-muqatalah al-muqatalah di sini ya. Kalau secara bahasa artinya muqatalah itu perang ya. tapi maknanya di sini bukan perang dan bukan apa e, berkelahi bukan, tetapi menahan dengan keras. Karena awalnya tadi ad-daf'u ya, hanya sekedar e, melarang atau menahan. Ya, tapi kalau muqatalah tahan dengan keras. Fa inna huwa syaitan karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Nah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan dengan perintah fal yadfa'hu maka tahanlah dia. Ya. Dan asal perintah dari Rasulullah SAW hukumnya adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil yang lain atau korinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Selama tidak ada maka hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Nah. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarin" Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam apabila salah seorang di antara kalian salat maka jangan membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Jangan biarkan. Fainaba jika dia enggan, pengennya lewat maksa, falyuqatilhu maka tahanlah dengan keras. Fainna ma'ahu korin karena sesungguhnya bersama dia ada korinnya. Bersama dia ada syaitan. Iya. Namun wajibnya untuk menolak atau menahan orang yang hendak lewat di hadapannya ya, ini jika orang yang sholat tersebut sholat menghadap ke arah sutro. Adapun jika dia sholatnya tidak menghadap ke arah sutroh, falatajib, maka tidak wajib. Ya. Nah, tidak wajib untuk menahannya karena dia sholat nggak pakai sutro. Berdasarkan hadis tadi, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi." Nah, apabila seseorang dari kalian sholat menghadap ke arah sutroh yang membatasi antara dia dengan manusia. Kemudian ada salah seorang pengen lewat di hadapannya, maka tahan. Jika enggan, maka tahan dengan keras, tahan, dengan lebih keras, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya menahan orang yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang sholat adalah bagi orang yang sholat menghadap ke arah sutroh. Jika tidak ada sutrohnya maka tidak wajib Makna wajib di sini berarti apa? Jika dia membiarkan ya, dia sholat menghadap ke arah sutro, Kemudian dia biarkan orang lewat antara dia dengan sutrohnya. Ya. Maka naam dia berdosa menurut pendapat yang wajib ini. Ya, karena wajib untuk menahannya. Kalau dia membiarkannya, maka dia berdosa. Demikian pula sebagian menyebutkan naam berdosanya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya. Juga berdosanya orang yang sholat ya, tidak memakai sutroh yang menyebabkan orang lain naam lewat di hadapannya dan menjadi berdosa. Ini menunjukkan pentingnya sutroh. Ya. Pentingnya sutroh. Yaitu dia membiarkan ya, membiarkan orang yang lewat di hadapannya tidak ditahan, ya, maka dia berdosa. Kemudian Yang berikutnya di antara faedah yang terkait dengan hal ini adalah tidak ada perbedaan antara sholat sholat wajib dengan sholat sholat sunnah ya. tentang masalah tadi lewat di depan orang yang sedang sholat ya, dan pentingnya memakai sutroh. Ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Dan tidak ada perbedaan batalnya sholat. Orang, seseorang yang ketika dia sholat lewat wanita yang dewasa atau lewat anjing hitam ataupun keledai. Nah. jadi sama saja dalam sholat sunnah atau dalam sholat wajib. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini, ya, wanita yang membatalkan sholat ketika lewat di hadapan seorang lelaki yang sedang sholat adalah wanita yang baligh, ya. wanita yang dewasa. Adapun yang belum dewasa maka tidak membatalkan sholat. Karena kalau anak kecil ya, perempuan kecil ya, itu tidak dinamakan mar'ah. Ya. Tapi dinamakan jariah ya. Kadang dinamakan jariah, kadang dinamakan saghirah. Nah, dinamakan mar'ah kalau dia sudah dewasa. Sehingga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza balagatil jariyatis asinin fahiya Apabila wanita sudah sampai 9 tahun, ya. Nah, maka dia imro'ah. Karena ghalib pada umumnya jika sudah 9 tahun, nah sudah mencapai usia dewasa. Sehingga ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha di umur berapa? enam tahun. Kemudian beliau e, dukhul kepada Aisyah ketika Aisyah berumur sembilan <clears throat> Kemudian yang berikutnya Apa hukum di sholat di hadapan wanita? Ya. tadi kan kalau wanita lewat di hadapannya membatalkan. Iya. Nah sekarang sholat menghadap ke arah wanita. Apakah sama antara lewat ya dengan diam Ya. dijadikan sebagai sutroh si wanita ini. Taib <clears throat> al-jawab keduanya berbeda. Berbeda antara lewat dengan diam. Ya. Kalau lewat di hadapan orang yang sedang sholat, ya, maka batal sholatnya. Jika wanita tersebut sudah dewasa. Ya. Namun, jika wanita tersebut e, dijadikan sutroh di hadapannya, ya, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Boleh menjadikan wanita sebagai sutroh. Ya. Misalkan suami sholat menghadap ke arah istrinya misalkan. Istrinya sedang duduk. Ya, maka boleh. Tidak membatalkan sholatnya. Ya. karena beda antara diam dengan lewat. Berdasarkan hadis Hadis tentang sutrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sudah lewat pembahasannya. Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menghadap ke arah Aisyah yang sedang berbaring. Ya. Sudah lewat hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat atau sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam dan aku berbaring antara beliau dengan Ka'bah, antara beliau dengan kiblat. Artinya Rasulullah SAW sholat menghadap ke arah Aisyah. Ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya sholat menghadap ke arah wanita, karena beda antara lewat dengan uh, diam. Ya. Kemudian sebagai faedah <clears throat> yang lain ya, atau dalil yang lain ya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sholat menghadap kemana? Ke arah hewan. Nah, sholat menghadap ke arah hewan. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi saw. beliau menempatkan untanya ya kemudian beliau sholat menghadap ke arahnya ini menunjukkan oh, bolehnya sholat menghadap ke arah hewan di mana di samping itu kita disyariatkan untuk menahan siapapun yang lewat. Baik itu manusia ataupun hewan. Iya. Maka ketika Rasulullah SAW sholat menghadap ke arah hewan, ini menunjukkan bedanya. Beda antara lewat dengan diam. Iya. Beda antara lewat dengan diam. Dan hadis ini pun memberikan faedah eh, sama saja yang lewat itu manusia atau hewan, ya, disyariatkan untuk menahannya. Ya, disyariatkan untuk menahannya. Taib ini sebagai tambahan-tambahan faidah tentang pembahasan yang terkait dengan sutroh. Nah, sutroh dan al-murur baina yadayil musalli eh, hukum lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, Taib kita jawab tetapi kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.